Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, a'azzakumullah samian. <clears throat> kita lanjutkan deras kita insyaallah taala. Iqra. Akmar. Wa min al wa وكان يدخل به في كل يوم من أسراب بجوار شيئا من الحدود فرأى الأسراب منكرا فتهدى رفعه سن نورا ثم جاء فانكر على الإسلام فقال لا فيك فتاد شيئا لسن نورك وقال من خاف عليك إلى تقيسة في النور وقد الطمع منك وهذا صحيح فإن لم atau maaf atau maaf minan nasi min syai'aini lam yakdir ala ingkari alaihi haduma min lutfi yanaluhu fihi wasani milidahum anhu wa sana'ihim alaihi wa amarifu bil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar fa muta'ayyinun qala Allah ta'ala fa qulu lahu qawlan layyina Taib, خلاص di antara sifat seorang yang melaksanakan ingkar mungkar perintah berbuat baik mencegah satu kemungkaran apa sifatnya yang harus ia punya Khalid Lahab hmm. Khalis Ayo. Ini sifat seorang muslim yang ia harus punya ketika dia apa semangat untuk ingkar mungkar maka hendaklah dia mempunyai ilmu ini yang pertama yang kedua dia punya sifat warok yang ketiga husnul khuluqi punya akhlak yang baik apa waro di sini artinya? Muhammad Sampung. Tarku ah, tarku meninggalkan apa-apa yaitu fil akhirah <clears throat> yang akan memberikan madarat negeri akhiratnya dia. Jadi akan membahayakan agamanya dia maka hendaklah dia meninggalkan perkara yang haram, perkara yang subhat. Maka dia harus tinggalkan. Karena ketika dia semangat ya, keras terhadap ingkar mungkar, sangat semangat terhadap sunnah, terhadap sangat semangat untuk membas, membasmi suatu apa kesirikan kebinahan dan sebagainya maksiat-maksiat yang ada tapi dia ternyata malah tidak meninggalkan hal-hal yang haram. Dia terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang haram atau subhat. Nah ini, ini tentunya orang yang diseru mat'unya dalam hal ini tentunya akan tanda tanya. Tanda tanya. Yang ketiga husnul khuluq. Ini. Husnul khuluq ahlak yang baik. Apa keutamaan ahlak yang baik kemarin disebutkan dalam hadis Yakub Apa? Sufyan Abdurrahman Ayo ahsanta Allah barik fikum Akmalul mu'minin Ini ya Orang mukmin yang paling sempurna Imanan Ahsanuhum hulukon Ini orang mukmin yang paling sempurna Imannya adalah mereka yang paling baik ahlaknya apakah ahlak dia kepada Allah Ta'ala ahlak dia kepada manusia yang lainnya ini ini ada pada dirinya sehingga ini sebagai dasar untuk dia mengadakan suatu engkal mungkar sehingga ketika diseru orang-orang pun akan tergugah akan terperanjat dengan omongannya akan mungkin tersentuh dengan ucapan-ucapannya sehingga akan meng, apa, merubah hatinya yang tadinya keras kepala di atas kemaksiatan-kemaksiatan dinasehati kemudian ditakut-takuti dengan azab sehingga hatinya pun akan luntur dengan nasihat tersebut ini kalau muncul dari yang memberikan nasihat adalah orang yang memang ahlaknya baik enam budi pekertinya baik ini akan mudah untuk diterima dari berbagai macam kalangan <clears throat> Kemudian selanjutnya wamin al-adabi di antara adab di antara adab yang harus dia punyai yang dia ketol-ketol ingkal mungkar betul-betul sangat semangat untuk menegakkan suatu kebenaran membasmi suatu kejahatan maka di antara yang ia prinsip yang harus ia pegang adalah taqlilul alaik alaiqa wa qata'ul tama'i an anil khalqi litazula mudahana dia harus meminimkan mungkin untuk berhubungan ini ya jadi meminimkan mungkin adanya satu hubungan dengan manusia manusia-manusia yang akan membahayakan agamanya ini terutama dari kalangan orang-orang yang akan memberikan suatu mungkin suapan ini ya, memberikan harta, memberikan hadiah. Nah ini, ini harus betul-betul meminimkan, jangan sampai sering berhubungan dengan mereka orang-orang yang akan membayarkan agamanya. Ini biasa terjadi ketika nggak punya prinsip seperti ini, seorang dai, seorang yang alim itu akan kadang akan terbungkam mulutnya ketika berhadapan dengan orang-orang mungkin sang donatur memberikan dana, memberikan hadiah dengan bentuk uang, dengan memberikan dikasih mobil, dikasih sepeda dan sebagainya. Lah, ini terkadang betul-betul akan membungkam ketika dia nah, mau melaksanakan yang kalau mungkar ternyata yang melakukan adalah donaturnya. Yang melakukan adalah donaturnya yang memberikan apa bantuan. Ini kadang mulutnya sudah terbungkam, nggak bisa berkutik. Makanya hati-hati. Ini betul-betul menyedikitkan, jangan sampai berlebih-lebihan untuk berhubungan dengan mereka yang nanti akan nggak bisa tegas ketika ingkarul mungkar. Dan juga watkot il tama' al dan memutuskan tamak kepada makhluk kepada manusia mereka-mereka yang kita sebutkan tadi dalam rangka apa? Untuk menghilangkan yakni prinsip mudahana. Prinsip basa-basi. Nah ini. Jadi senyum-senyum mudah sangat senyum dengan orang-orang para donatur, orang-orang yang memberikan satu bantuan. Padahal kemaksiatan-kemaksiatan ia lakukan oleh donatur tersebut. Nah ini biasanya kalau orang yang mungkin sering dikasih dana dari orang-orang yang demikian, mungkin dari kalangan orang-orang yang hisbi, nah yayasan-yayasan hisbiyah atau menjadi kalangan orang-orang yang ahlul ma'asi memberikan suatu bantuan kepada dai. Ini dai ini biasanya sudah nggak bisa berkutik. Artinya nggak bisa keras terhadap orang yang memberikan bantuan tersebut. Senyum, ya bergaul. Nggak bisa nggak bisa tidak bisa untuk sikap tegas. Mudahana. Senyum-senyum, ya. Nah ini, ini banyak para dai yang terjatuh ketika nggak punya prinsip seperti ini, akhirnya agamanya manhajnya lemah. Ini ya. Ujung-ujungnya dia masuk pada golongan mereka karena masalah hadiah, masalah harta tersebut. <clears throat> Fakat hukian ba'di salaf dan sungguh telah dikisahkan dari beberapa salaf anahu kana lahu sinnaurun bahwasanya di antara mereka itu memiliki seekor kucing. Ini ya, sebagian salaf punya seekor kucing. Wa kana yahuduhu li sinnaurihi fi kulli yawmin min qassabin dan orang salaf ini biasanya dia mengambil setiap harinya untuk sang kucingnya yang diambil dari qassab yaitu penjegal ya tukang sembelih sapi tukang sembelih apa mungkin kambing almuhim tukang lebeti kewan-kewan ya di sembelih ini kosok <clears throat> mengambil apa jiwarihi ini tetangga ya kosok ini tetangganya salaf tersebut mengambil sayan sedikit minal hudadi yaitu ini makan pagi beberapa apa ini daging penjegal <clears throat> biasanya banyak apa dagingnya maka orang salaf ini mengambil setiap harinya tiap pagi sarapan pagi ngambil dari orang ini penjegal untuk sarapan sang seekor kucingnya. Ini tiap hari rutin. Disilah, dipersilahkan, silakan ambil. Ini oleh penjegalnya. Kemudian faro'a ala qasab mungkaron. Maka orang ini yaitu sebagian salaf enggak disebutkan siapa orangnya Siapa mereka nggak tahu. Al-muhim mereka di mereka itu ada yang melihat penjegal ini berbuat satu kemungkaran di atas satu kemungkaran dalam keadaan dia melaksanakan satu kemungkaran. Ini fadahola adaro faahroza sinnaur maka orang ini salaf itu masuk ke rumah ke rumahnya maka mengeluarkan seekor kucing tersebut yang biasa makan di tetangganya yaitu seorang penjegal ini jadi dikeluarkan kucing tersebut sumaja'ahu fa'angkaro ala qassab maka datang orang tersebut itu sebagian salaf kepada qassab maka mengingkarinya terhadap perbuatan qassab terhadap perbuatan penjegal yang berada di atas suatu kemaksiatan. Fakola maka berkata sebagian salaf ini yang punya yang punya apa kucing tersebut la'utiyaka la'utika ba'da hada tidak saya tidak akan memberikan kepada kalian ya, ini yang berkata siapa itu penjegal mengatakan kepada yang punya kucing. Saya nggak akan memberikan kepada engkau, wahai pemilik kucing. Setelah ini sesuatu sesuatu sedikit pun untuk kucingmu. Ini yang biasanya tiap pagi sarapan ngambil daging, ngambil ini, ngambil itu dan sebagainya dipersilahkan sekarang sudah saya nggak akan memberikan kepada kalian wahai pemilik kucing. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karenanya tadi dia mengingkari kemungkaran penjegal tersebut. Sehingga ini nggak terima. Mengancam, kalau engkau mengingkari terus, saya sudah tidak akan memberikan bantuan kepada kucing tersebut se apa daging. Akolan. Maka dia berkata, pemilik kucing, ma'angkar tu alaika illa ba'da ikhraji sinnal. Aku tidak mengingkari atas kalian kemungkaran-kemungkaran yang kalian lakukan kecuali setelah apa? Yaitu mengeluarkan kucing tersebut dan memutuskan tamak kepada engkau wahai pencegal. Nah ini. Jadi ketika apa? Masih kucingnya berhubungan dengan penjegal terus makan tiap hari. Nah ini kadang namanya orang ya kadang mungkin nggak enak. Sudah berjasa sih, sudah punya jasa kepada kucingnya, atau mungkin kita mungkin seandainya kita dikasih makanan tiap hari, dikasih hadiah sering uang, mobil, kendaraan dan sebagainya, kita enggak enak untuk mengingkari orang tersebut ketika berbuat suatu kemaksiatan. Tapi ketika orang salaf ini sadar, nam salaf ini sadar sudah diputuskan, sudah enggak ada hubungan, enggak ada tamak pada dia untuk mengharapkan ini dan itu, sudah baru bisa mengingkari perbuatan tersebut. Wahada sahihun. Dan ini adalah suatu yang hal yang benar ini ini kenyataan sering terjadi di kalangan para duat ya, dai-dai yang tadinya di atas manhaj yang lurus, di atas nah betul-betul sangat tamasuk di sunnah sebagai dai. Enam ila sunnah ternyata gara-gara itu tadi ada hadiah-hadiah dari hisbi ataupun dari hadiah orang-orang yang menyimpang akhirnya dia nggak bisa tegas dalam dalam ingkalur mungkar Kemudian fa in man lam yaqta tama'a minan nas min sayaini lam yaqdir alal ingkari alaihim. Maka jika seorang tidak bisa untuk memutuskan tamak terhadap manusia dari dua sesuatu lam yaqdir ala ingkar dia nggak akan bisa untuk tegas mengadakan suatu ingkar mungkar kepada mereka Akhuduhuma diantaranya antaranya adalah min lutfil janadunahu. Ini sifat apal lemah lembut. Jadi akan apal lemah lembut. Karena dia untuk mencari mendapatkan apa yang mereka inginkan dengannya. Ini ini yang muncul ketika dia sering mendapat mendapat suapan, mendapat suatu bantuan, dia akan lemah lembut kepada orang-orang yang donatur tersebut. Kenapa lemah lembut? Ya untuk mendapatkan apa-apa yang ia akan berikan pada dirinya sebuah harta. Nah ini. Wasal yang kedua adalah min ridohum. Dari keridoan mereka. wasana mafana mafanaihim alaihi dan pujian mereka atasnya. Nah ini sudah ya. Enggak mungkin untuk menjelek-jelekan ketika diberi ini diberi itu biasanya sudah akan muji, akan ridho terhadap apa yang mereka perbuat. Nah ini. Jadi sudah gak bisa berkutik mulutnya. Yang tadinya tegas, ternyata sekarang berbalik. Sudah bungkam mulutnya, tapi ketika orang lain yang melakukan, dia tegas. Ketika yang melakukan donaturnya, dia enggak tegas. <clears throat> Wa amrifku fil amri bil ma'roof wa nahyi Adapun lemah lembut dalam ingkar, mungkar, dalam perintah pada suatu kebaikan, kemudian mencegah dari suatu kemungkaran, Famuta ayinun Ini adalah hukumnya suatu yang wajib, wajib ain. Enam, untuk dia lakukan artinya ketika dia menyeru engkel mungkar, hendaklah punya sifat yang rifak, lemah lembut. Sebagaimana Allah firmankan Allah katakan kepada Nabi Musa dan Harun ketika mau berhadapan dengan Firaun yang sangat jahat yang mengaku sebagai Tuhan yang mengaku sebagai Rob maka Allah perintahkan kepada Musa dan Harun ya Musa dan ya Harun fakula lahu lajina layyina nam la'allahu yatadakar wa yahsha ini perintah Allah wahai Harun Musa katakanlah kepadanya kepada Firaun itu suatu ucapan yang lemah lembut ini Ini rifq. Lemah lembut ketika ingkar mungkar kepada siapapun dia. Nah, dan kadang dibutuhkan memang kekerasan dengan agak keras sedikit ketika sudah melampaui apa beberapa mar marhalah yang telah kita sebutkan. <clears throat> nah, ini perintah Allah kepada Nabi Musa dan juga Harun untuk lain untuk rifak ketika engkau mungkar. Tayyib alam ilahuna tafadhalu habibakumullah